Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Sebagaimana pada kesempatan malam hari ini kenikmatan sehat dan kenikmatan kesempatan atau waktu luang. Dan Alhamdulillah kesempatan dan kesehatan yang Allah Taala berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk mengayunkan langkah-langkah kita menjalankan ibadah salat maghrib dengan berjamaah dan di tengah-tengah kita menunggu waktu berikutnya jamaah salatul isya kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari mendalami agama kita semoga kita terselamatkan dari apa yang dicatatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah gambarkan banyak di antara manusia yang mereka terlena dan tertipu dengan kedua nikmat yang Allah saya sebutkan tadi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana hadis yang agung dan mulia dari sahabat Abdullah ibn Abbas yang radhiyallahu anhu yang dikatakan Imam Bukhari, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun min an-nas, as wal bal." Ada dua nikmat dengan sebab dua nikmat itu kata Rasulullah maghbun maghbun tertipu terlena terbedaya fihi la kathirun minan nas kata Rasulullah di dalam sebab dua nikmat tadi mayoritas manusia nikmat apa itu kata Nabi asyihatu wal farad nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini banyak di antara manusia, kata Rasulullah. Mereka tertipu, mereka terlena. Sehingga terhambur-hamburkan begitu saja. Sementara kita tahu bagaimana besarnya nilai nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, aktivitas kita bisa leluasa. Demikian pula ibadah kita bisa banyak. Sehingga kita bisa banyak untuk yakni banyak langkah-langkah kita untuk menuju masjid-masjid Allah sehingga kita banyak bisa untuk datang di majelis-majelis ilmu. Dengan nikmat sihat pula kita bisa menyambung sanak kerabat kita. Ternyata banyak sekali nikmat sihat Berbeda terkala seorang sakit. Sehingga terbatas, semuanya terbatas. Nah, maka bahkan terkala orang dalam keadaan sakit karena sakit inginnya dia sehat, maka dia korbankan seluruh apa yang dia miliki. Sehingga dengannya berarti menunjukkan apa? Nikmat sihat ternyata tidak ada bandingannya. Kemudian nikmat waktu luang juga demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita menjadikan kita dimudahkan Allah senantiasa untuk mensyukuri, memanfaatkan nikmat sebagaimana dua nikmat yang disebutkan dan yang Rasulullah SAW sebutkan mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk kebanyakan mayoritas manusia yang tertipu melalaikan dengan sebab dua nikmat tadi. Karena sebuah nikmat-nikmat yang kita diberikan oleh Allah akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Wa yawma 'anil na'im. Kemudian sungguh kata Allah, kalian-kalian nanti akan ditanya. Pada hari itu, nah, anil naim dari semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Hadirin jemaah yang mulia yang Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Aqidah al Sekarang kali nanti mungkin ada yang ingin fotokopi bisa fotokopi. Kalau mungkin ada yang mau fotokopi. Dan ada sedikit untuk juga terjemahannya sudah ada, sudah saya sampaikan ke Bapak Nanang. Nah, nggak tahu ini lupa di atau pendak enggak paham. Barakallahu fiikum. Pada waktu kesempatan yang lalu kita bahas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Alhamdulillah sudah kita bahas. Kita akan memasuki pembahasan baru sebagaimana tetap pada hadis Jibril yaitu tentang arkan iman rukun-rukun iman ketika kita telah ketahui bersama apa yang rukun adalah sesuatu perkara yang menjadikan sempurnanya sesuatu dan dia masuk di dalamnya dan jikalau dia tidak ada sesuatu itu, maka menjadikan wajibnya batasnya sesuatu itu. Itu namanya rukun. Ada perhadirin semua yang mulia, kita membahas tentang al-iman. Kalimat al-iman, maka itu sudah bentuknya bentuk yang sudah jelas. Disebut dengan kalimat ma'rifat. Karena dikawi dengan al juga disebut dengan istilah izin makrifat. Sesuatu yang sudah menunjukkan jelas kalimat itu. Apa itu iman? Al-iman asal kalimat dari kata amana. Yu'minu imanan bahwa mu'minun. Sehingga jamaknya mu'minun. Apa secara bahasa? Menurut etimologi. Makna al-iman atas tasdiku Jadi iman, persamaan bahasa yang mudah kita cerna. Iman sama dengan atas tasdiku Membenarkan. Itu namanya iman. Jadi seseorang yang membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan, yang harus dia yakini, yang dia harus menyatakan bahwa itu sebuah kebenaran, maka itu namanya iman. Secara etimologi, secara bahasa. pun iman secara terminologi, secara istilahan, maka disebutkan wati syar'i. Menurut syariat, iman itu adalah اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل للجوارح وهو بضع وسبعون شعبة إيمان keyakinan yang terpatri, yang ada di dalam hati. Keyakinan yang bulat, yang pasti, yang ada dan dalam hati. Atau keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisannya, diamalkan, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Dan iman itu bid'un wasab'una syu'abatan. Kalimat bid'un bah, doh, dan ain. Artinya, hitungan dari hitungan tiga sampai sembilan. Berarti, iman itu memiliki cabang puluh lebih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu iman keyakinan dengan hati diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal. Hadirin jemaah yang mulia. Kemudian ada dalam satu kitab namanya kitab iman. Di sana ada seorang ulama Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Dia ditanya tentang apa itu iman. Definisi iman. Fakta ada maka beliau menjawab, al iman kaulun, wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Empat. Iman kaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Iman itu diucapkan. Iman itu dibuktikan dengan amal. Iman itu ada niat, artinya ada dalam hati. Iman itu harus dibuktikan di atas sunnah. Kemudian berikutnya beliau merinci. Al-imanu idha kana kaulah iman itu kalau hanya diucapkan bila amal tidak dibuktikan tanpa amal atau tidak dibuktikan dengan amal bahwa kufrun itu namanya kekufuran mengucapkan saya iman tapi tidak ada amal nah kemudian berikutnya wa'idah kana kaulan wa'anan amal apabila dia ucapkan dan dia amalkan bila niatun bila niatin tanpa dengan niat bahwa nifat maka itu penyakit nifat menjadi munafik ucapkan akhirnya dia beramal dalam Islam tapi ternyata tidak ada iman dalam hatinya maka itu ada pun iman dia ucapkan, dia amalkan, dia ada dalam hatinya, tapi tidak di atas sunnah. Maka imannya bisa, iman yang melisi iman Rasulullah dan para sahabat. Hadirin jemaah yang mulia. Maka tidak cukup terkala seseorang yang penting hatinya. Sing penting yakin atau dengan kata lain, si penting eling. Tidak ngamal kan tidak apa-apa. Sepenting kan niat kita bagus. Hati kita bagus. Maka hadirin jamaah yang mulia, buktinya kalau dia itu beramal dan yang lain tetap jelek, tetap jahat. Saya ini loh, eling, iman, Tidak ada amal tapi saya baik. Maka hadirin jamaah yang mulia, ini namanya kebatinan. Ini namanya kejawen. Dulu pernah ada yang namanya kelompok murjiah. Kalau murjiah, maka mereka mengatakan bahwa al-iman bil qalbi faqat. Al-amal laysa bil iman. Al-iman laysa min al-amal laysa min al-iman. Jadi dia katakan Iman itu hanya dalam hati. Maka amal tidak termasuk iman. Seseorang itu mau melakukan maksiat, tidak ada pengaruh dengan imannya. Orang itu mau taat, tidak ada pengaruh dengan imannya. Subhanallah, ini kaum murjiah. Salah dan sesat. Dan ternyata dulu waktu generasi akhir sahabat sudah muncul, di zaman-zaman kita muncul pula. Terutama kalau itu di Jawa, itu dikenal dengan agama kepercayaan, dengan agama kebatinan, atau istilahnya agama kejawek. Ini yang jadi jemaah yang mulia. Itu terjadi karena waktu itu muncul demikian tadi. Sehingga ada pula punya keyakinan namanya manunggaling wih Wihdatul wujud menyatunya makhluk yang ada ini dengan Allah. Subhanallah. Atau Allah menjelma dengan kepada makhluknya. Ini keyakinan seperti itu. Dan itu terjadi. Wa'yubillah. Hadirin jama yang mulia, sehingga dalil tentang iman itu diucapkan, diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Amal termasuk iman Mana dalilnya? Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ Hanya tanya mereka itu diperintah atau hal yang mereka tidak diperintah kecuali agar mereka ibadah kepada Allah mukhlisina lahuddin tulus bersih benar niatnya dalam menjalankan agama agama yang lurus berarti kalau ikhlas berbicara tentang amalun qalb amal hati. Berarti bahwa niat ikhlas maka itu ada di dalam hati. Allah perintahkan itu. Kemudian apa? Wa yuqimus shalah. Mereka pula diperintah untuk apa? Menegakkan salat. Mereka pula diperintah untuk apa? Membayar zakat. Bukankah salat seutama-utama amal badannya? Zahir, nampak Allah perintahkan. Kemudian zakat seutama-utama amal yang berbentuk ada maliyah, harta. Sehingga Allah sebutkan. Sehingga dengan istidlal ayat ini, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Ini agama yang lurus. Sehingga dengan ayat ini hadirin, maka amal termasuk iman. Kemudian iman yazidu wa kus Bertambah, berkurang. Pasang surut. Itu iman. Meningkat. Ada kadang turun. Melemah. Yaziduhu bita'atillah. Wa yankusu bimaksiatillah. Tentu kalau orang itu imannya dia meningkat sebab taat kepada Allah. Iman seseorang terkala dia menurun melemah karena banyak maksiat kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa iman bertambah berkurang. Dan itulah akidah Quran dan Sunnah. Itulah akidahnya Rasul dan para sahabat. Itulah pemahaman iman Rasul dan para sahabat. Mana dalilnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira dzukira Allah wajilat qulubuhum innamal mu'minun alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun hanya saja orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah hatinya bergetar menunjukkan apa imannya rasa takutnya kengerian dengan azab murkanya Allah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Loh, menyebutkan kan? Bahkan dalam surah yang lain juga disebutkan demikian. Liyazdatu imanahum ma'a imanihim. Tak kalau Allah memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada jiwa-jiwa seorang mukmin, apa maunya Allah? Liyazdatu imanahum ma'a imanihim agar Allah menandakan iman yang ada pada diri mereka supaya bertambah disertai karena sudah ada iman pada dirinya iman bertambah dan berkembang sehingga hadirin jemaah yang mulia orang yang mungkin ibadahnya pas-pasan yang wajib-wajib saja tentu berbeda dengan iman orang yang menambah wajib ditambah semuanya Orang yang mereka semangat untuk dikir kepada Allah. Dikir dengan lisannya. Dikir dengan hatinya. Dikir pula dengan amal perbuatannya. Karena dikir ada itu. Dikir dengan lisannya membaca tasbih, tahmid, tahrib. Dikir dengan hatinya, dia berpikir dalam ciptaan Allah. Dikir dengan amal perbuatannya, dia melakukan ketaatan dan menyebarkan larangan Allah. Tentu berbeda dengan orang yang pas-pasan. Coba benar. Mana pernah? iya. Ini hadirin, contoh yang mulia. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan, satu kemaksiatan dia lakukan dan terus begitu, maka hadirin akan ada ron lama-lama. Karena pun sauda, karena titik hitam yang dia mengotori pada dirinya. Kalau sudah satu titik kesalahan dia lakukan dan terus-menerus dia tidak ingin membersihkan, dengan taubat dan nasuha, apa yang terjadi? Kata Allah, "Kalla dan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan kata Allah, akan ada rong Hatinya lama-lama menjadi sakit. Karena banyaknya penyakit yang dimasukkan. Seperti yang Allah beritakan. Nah, tentang kisah kaum munafikin. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم gimana ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر dan di antara sebagian manusia yang mereka mengatakan aku beriman kepada Allah dari akhir tapi hakikatnya mereka tidak beriman mereka ingin menipu Allah dan kaum mukminin padahal dia tidak akan bisa menipu kecuali diri mereka dan mereka tidak sadar Kenapa kok demikian? Fi kulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Karena dalam hatinya ada penyakit dan dia tidak ingin mencabut penyakit yang ada pada hatinya, maka Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka pantas bagi mereka apa yang berdiri karena kedustaan. Itu sebab penyakitnya hadis. Kalau orang datang dusta, datang ini masuk. itu salah satu dan masih banyak yang lain. Ini menunjukkan hadirin cuma yang mulia iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga iman tidak cukup hanya dalam hati saja. Iman juga tidak cukup hanya diucapkan saja. Tapi harus dibuktikan dengan amal dan amal termasuk iman dan harus di sunnah supaya tidak salah, tidak menyeleweng. Inilah makna iman. Sehingga kita bicara tentang apa tadi? Arkanul iman. Mudah-mudahan sudah ada pemahaman dan ada kerangka pemahaman dalam diri kita. Habib iman. Sehingga kita akan bisa menepis. Karena hadirin sempat terjadi di lembaga pemasyarakatan. Karena saya juga akan di masih orang bilang masih belajar, masih, masih terus mengajar Ternyata di sana ada disebutkan seseorang yang menyebabkan pemahaman seseorang iman itu cukup di batin saja, di hati saja. tak perlu amal. Dan ini sempat. Tabiat manusia ya begitu. Ya kan? Seneng yang ringan-ringan. Seneng yang gampang-gampang. Tapi dapat banyak. Tapi itu mungkin apa? dia ingin jadi orang baik, ingin dapat kebaikan, ingin dapat cintai oleh Allah, maunya yang ringan saja, tak amal, tak apa. Yang diterima sama Allah. Mungkin atau tidak? Lain iya mungkin tidak ada, tidak mungkin. Jadi ya, manusia kan begitu kan? Iya. Tapi bahwa iman itu bertambah berkurang maka tergantung bagaimana kesungguhan dia untuk membuktikan iman kebenaran dia. Barakallahu fikum hadirin jemaah. Sehingga disebutkan awal surah Al-Baqarah ciri mukmin, ciri muttaqin, ciri orang-orang kafir, sifat-sifat munafikin disebutkan semua. Ya, kembali qala Jibril akhbirni 'anil iman. Berkata Jibril, "Ya Muhammad." Takdirnya di situ. akhbirni maka kabarkan, ajarkan, beritahu kepadaku tentang iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, "Al-iman iman antuk mina billahi." Ini pertama. Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Berarti apa? Ucapkan lisanmu, ucapan kalau engkau beriman kepada Allah. Yakini dalam dirimu kalau engkau beriman kepada Allah. Buktikan amal-amal dengan perbuatanmu kalau engkau beriman kepada Allah. Dan tunjukkan amal-amalmu itu harus juga di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Al-Iqtiqad. anna Allah khalikun kulla syai' Kita harus meyakini sesungguhnya Allah pencipta semua yang ada. Itu pertama. Wa ma'bud bihaqqin dan kita pula mengibadai hanya kepada Allah. Atau wa ma'budun Allah itu yang diibadai dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, lahu asma'un wa Kita juga meyakini Allah punya nama-nama. Disebut Asma'ul Husna. Seluruh nama-nama Allah baik. enggak ada yang tidak baik. Demikian pula, kita harus meyakini Allah punya sifat-sifat. Seluruh sifat-sifat Allah, Allah tinggi. تليق بذاتك sesuai dengan zatnya Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ashur Lisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir tidaklah ada yang sama segala sesuatu dari makhluk ini dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat hadirin jamaah yang mulia sehingga iman kepada Allah tidak akan sempurna kecuali ada pada tiga keimanan. Iman dengan rububiyahnya. Bahwa Allah yang menciptakan semua yang ada. Allah adalah satu-satunya yang menguasai semua yang ada. Dan yang ketiga, Allah pula yang mengatur semua yang ada. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang menguasai semua yang ada kecuali hanya Allah. Tidak ada pula yang mengatur semua yang ada kecuali hanya Allah. Allah nggak punya perdana menteri. Kalau orang meyakini Allah itu raja, tapi dia punya keyakinan raja kan hanya raja di sehingga sananya, tapi kan tidak bisa ngatur. Yang ngatur Perdana Menteri. Sehingga punya keyakinan, oh iya, Allah ini punya wali-wali. Sehingga wali itulah yang mewakili Allah, yang mengatur ini, yang mengatur itu. Sehingga keyakinan, oh iya, gunung itu ada yang menjaga. Disitulah Perdana Menteri Allah. Itu tidak boleh. Sehingga kekuasaan Allah, Allah mengatur, maka Allah mengatur dengan sendirinya. Tidak perlu Allah butuh bantuan. Inilah mutlak. Kemudian hadirin, bukankah kita juga banyak ayat Al-Quran menyebutkan, Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita buka pada surah Al-Baqarah ayat 21 dan berikutnya, Masya Allah penuh dengan keimanan. Menjelaskan tentang sekaligus rububiyah Allah dan juga tentang Allah itu zat satu-satunya yang harus kita ibadah. Yang kedua, Allah satu-satunya zat ilah yang harus kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Tidak ada semain yang benar selain Allah. Dan hanya Allah saja. Sehingga kita nggak boleh lagi beribadah kepada selain Allah. Meyakini makhluk punya kekuatan seperti Allah benda bisa demikian-demikian, bisa bermanfaat dan mudarat. Maka itu tidak benar. Kemudian manusia bergantung kepada makhluk. Maka itu tidak benar. Kalau manusia bergantung kepada makhluk, banyak kecewa. Ya, banyak kecewa dia. Misalkan, aku ini mengharapkan kepada Bapak ini. Ternyata dia berharap sama dia, tidak kunjung ada yang dia harapkan. Maka dia kecewa. Memang dasar Bapak ini tahu diri. Subhanallah. Akhirnya mencela, sudah tidak dapat apa-apa, dosa lagi. Ya kan? Tapi kalau kemudian dia hanya berharap, dia bergantung hanya kepada Allah, Allah Samad, maka Masya Allah, Allah akan mencukupi dia. Setawakal Allah in kuntum ini Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Rasul menyatakan, "Man wakkala syai' wakat wukila ilahi. Dan siapa yang tergantung pasrah kepada makhluk, maka Allah akan jadikan dirinya akan apa namanya tergantung kepada makhluk itu. Hadirin jemaah yang mulia. Kemudian yang ketiga, Allah punya asma wa Nama-nama Allah menunjukkan sekaligus perbuatan Allah. Kalau Allah diberi nama, punya nama namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Benar-benar Allah itu Allah. Benar-benar Allah ini pengasih. Beda dengan manusia. Itu Allah. Terkadang, maaf-maaf, mungkin namanya bagus. Tapi ternyata nggak sesuai dengan sifatnya. Ini makhluk. Tapi kalau Allah, maka sempurna. Nama sekaligus perbuatannya. Perbuatannya sekaligus menunjukkan sifatnya. Itulah Allah Taala. Kalau orang hanya iman dia saja tidak cukup. Berarti masih sama dengan dulu orang-orang jahiliyah. Sampai dia beriman dengan apa? Uluhiyah Allah. Sehingga dulu mereka masih menyembah batang semangat bukan sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka mereka masih disebut dengan musyrikun al-jahiliyah. Kaum musyrikin masa jahiliyah. Tidak cukup. Adapun kalau mereka juga tidak beriman dengan asma wa sifat, juga tidak sempurna imannya. Ini hadirin jemaah yang mulia. Kemudian ada pula kita harus yakin dengan adanya Allah. Allah benar-benar ada. Ya. Bagaimana hadirin jemaah yang mulia kita buktikan. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan Allah itu benar-benar ada, bisa dibuktikan dengan fitrahnya. Bisa dibuktikan dengan akal pikirannya. Bisa dibuktikan dengan diri syariat dan bahkan realita. Dengan fitrahnya. Manusia. Nah, maka hadirin jamaah yang mulia. Dia mengakui. Memang ada yang menciptakan diri. Bukankah manusia terlahir dalam keadaan fitrah? Yang meyakini ada rohnya. Ingat hadis yang waktu itu dan ayat yang kita baca. Kullu mawludun, kullu mawrutin yuladu al-fitrah. Bukankah kala manusia ada di dalam alam rahim Bersyahat dengan rohnya, ini fitrah. Ya. Adapun dengan akal. Hadirin jamaah yang mulia, tatkala kita berjalan mungkin di gurun pasir yang kita anggap tidak ada pohon. Tiba-tiba ada mungkin pohon kecil tumbuh. Mungkin rumput yang tumbuh. Kira-kira rumput itu hidup dengan sendirinya? Maka jawaban akal kita tidak mungkin. Pasti ada yang menumbuhkan. Sama. Tatkala kita berjalan mungkin di ladang atau mungkin kita di sawah. Di sana ada jagung yang ditanam. Padi yang ditanam. Mungkin dia tumbuh sendiri? Tidak mungkin. tak petani yang nanam. Dia nanam jagung, tumbuh jagung. Dia nanam padi, tumbuh padi. Di ladang dia tanam kedelai, tumbuhlah kedelai. Tidak mungkin tumbuh yang lainnya. Siapa yang menumbuhkan? Apa apa Petani? Bukan. Adalah Allah yang menciptakan semuanya. Bukankah semua asal dari bumi, dari tanah, dan tanah siapa yang menciptakan adalah Allah. Tanah asalnya mati, maka menjadi hidup. Disuburkan oleh Allah. Kemudian dengan syariat tidak perlu dipertanyakan. Banyak ayat menyebutkan seperti itu. Kemudian dengan realitas hadirin jamaah yang mulia juga banyak yang menunjukkan seperti itu. Ini adalah iman pertama, iman kepada Allah. Dan tentu masih perlu dikupas lebih lanjut lagi. Tapi itu intinya. Jadi iman dengan rebukiahnya. Iman dengan uluhiahnya. Satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Kita berdoa. Kita memohon. Kita minta tolong berlindung, kita tawakal, kita beristighaza kita ingin mendapatkan manfaat, menolak kemabarutan. maka hanya Allah dan kepada Allah. Ini amin. Kemudian berikutnya, Nabi menjawab tatkala ditanya bahwa iman pertama hendaklah kalian beriman kepada Allah seperti itu. Berikutnya, yang kedua, wa malaikatihi. Hendaklah engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Hadirin jamaah yang mulia. Malaikat makhlukatun minan nur. Makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Nah, dan dia adalah makhluk gaib. Artinya makhluk gaib adalah makhluk yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Lima. Didengar, dilihat, dan sebagainya. Itu gaib. Bukan berarti kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat, kemudian saja. bukankah manusia itu percaya? Cuma memang itu bukan gaib. Tapi kan sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Tapi bau. Tatkala keluar angin. Kadang ada suara. Kan percaya itu. Nah, terlebih sesuatu yang gaib. Ya. Allah ciptakan dari cahaya. Dan Allah menguji dia agar dia tunduk secara sempurna kepada Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Dan dia punya kekuatan untuk melakukan itu. Dan kemudian la narahu, kita tidak melihat mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, malaikat ini terus taat menjalankan perintah Tidak pernah capek. Tidak pernah jenuh. Tidak dengan kita. Kadang kita ibadah capek jenuh, ngantuk. Tapi malaikat dapat. Disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ Ada makhluk di sisi Allah yang tidak pernah sombong dari ibadah kepada Allah. Walanya yastahzirun. Juga dia tidak pernah terputus dalam beribadah. Yusabbihuna laila wan nahar. Tidak pernah capek. Dan mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang. Naya turun, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Ya. jumlah malaikat. Jumlahnya banyak. Tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik peristiwa kisah Mi'raj Nabi. Bukhari Muslim. Tatkala Nabi SAW beliau diangkat ke Baitul Makmur, Maka di Baitul Makmur itu ada malaikat yang sholat setiap hari setengah alf malaikat berjumlah berjumlah puluh ribu malaikat setiap hari setelah dia ibadah keluar tidak kembali ada lagi datang selain mereka. Masya Allah. 70 ribu malaikat. Setiap hari keluar. Masuk lagi. Ada lagi. Jumlahnya berapa? Habis untuk komputer kita untuk itu. Nah, ini jemaah yang beli. Kemudian lagi itu. Kita iman kepada mereka terus mengimani benar-benar adanya. Kita pula mengimani secara rinci yang seperti disebutkan dalam hati. Dalam Al-Quran. Kita pula mengimani secara mujmal. Secara global. Adapun nama-nama yang kita kenal, itu kita imani. Jibril, Mikael. Israfil, Cuma Israfil tidak ada. Dalam hadis, dalam Al-Quran, malaikat sebutan nama Israfil tidak ada. Yang ada adalah malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Dan kalimat Israel itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Yang hadisnya sahih. Jadi tidak ada ya Israel. Padahal kita dulu kalau di madrasah Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Kan gitu ya. Israfil tidak ada. Tapi malakul maut. Jadi itu. Itu kita iman dengan nama itu. Adapun yang lainnya banyak sekali. Ada yang jamaah yang mulia. Termasuk kan ada yang disebutkan tentang kisah ilmu sihir. Ayat menyebutkan tentang kisah Sulaiman. Ada haru wa maru. Walaupun terjadi istilah para ulama tentang itu. Tetapi itu adalah jenis malaikat yang Allah memang sengaja menjadi ujian bagi manusia. Kan disitu disebutkan, aku adalah menjadi fitnah bagi kalian. Maka kalian jangan ingkar kepada Allah. Karena dia mengajarkan apa? Sihir. Sebab itu. Dan itu di antara jenis malaikat yang memang Allah sengaja ciptakan sebagai batu ujian. Padahal secara umum malaikat kan taat kepada Allah. Tapi Allah ciptakan khusus. Nah, hadirin, jamaah yang mulia, wajib. Sudah mulia. Masih belum ya? Yang berikutnya, tentang sifat-sifatnya kita imani. Seperti malaikat itu punya ratus sayap. Dan sayap yang dia miliki memenuhi seluruh pupuk. Barakallahu fiikum. Kemudian hadirin jamaah yang mulia. Tentang hadis Jibril. Seperti dikabarkan dalam hadis. Jibril pernah datang kepada Maryam, Bashram Sawiyya Lapilat dan yang yeah. Itu bersifat yang ada disebutkan. Tapi jangan menyebutkan yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Iya. Kemudian tentang kita mengimani, mereka pun beramal. Bertasbih, beribadah kepada Allah, tidak pernah putus. Salah satunya pula, dan malaikat itu utusan-utusan Allah. Punya tugas-tugas. Jibril, berarti tugasnya sudah habis. Oh, berarti sudah pensiun Ustaz. Ya jangan terlalu logika seperti itu. <laughs> Ya, yang mau tugasnya dia itu karena sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Setelah Nabi kita Muhammad. Jadi jangan aja kemudian orang mengatakan saya adalah Nabi baru. Karena Jibril datang kepadaku. Apa itu namanya? Dajjal. Jadi tidak ada lagi. Sudah habis. Nah, Mikael maka dia punya tugas apa? mengundang hujan, membagi rezeki. Allah utus. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Pertama ditiup, semua mati. Dan terakhir adalah dia. Kemudian baru setelah ketiupan kedua, semua bangkit. Yawma izin tuhadidhu akhbarahat. Di anna rabbaka awhalaka. Berikutnya, berikutnya. Yawma idin yasurnatu ashtanaka. Bangkit dari kuburnya bermacam-macam. Semuanya. Mulai dari adab sampai terakhir. Karena ditiup yang kedua adabun malakul maut yuqabdil arwah mencabut menarik neraka wa khazin adapun kemudian al malaikat muqilan bil bil ajinna bil arham juga ada malaikat yang menjaga dalam rahim yang diperintah untuk mencatat adabun Demikian pula ada juga malaikat yang memang ditugas untuk menjaga gunung. Disebutkan. Ini hadirin, jemaah yang mulia. Ini penting. Dan kemudian, malaikat ini bukan hanya istilahnya itu macam kiasan. Tapi sebenar-benarnya malaikat itu. Jadi jangan dipahami. Dan malaikat pula ada yang punya tugas hadirin jemaah yang mulia disebutkan apabila hari Jumat, setiap pintu-pintu masjid dijaga oleh mereka. Ingat ini hadis. Hadis tak al-Bukhari yang Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah. Setiap hari Jumat, setiap pintu-pintu masjid dijaga oleh mereka. Menulis yang pertama masuk, pertama masuk ditulis. Tetapi kalau imamnya sudah Assalamualaikum ditutup dia duduk mendengarkan khutbah. Itu malaikat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Makanya kalau datang Jumatan jangan terakhir-terakhir. Nanti udah ditutup repot. Karena begitu sudah haji, maksudnya apa? Sunnahnya untuk mengawali illa dan udhur. kecuali kalau mengukur macet ya sebenarnya lagi. Tapi ini sunnahnya begitu. Supaya nggak keburu tutup sama malaikat. Nah, hadirin jemaah yang mulia. Baik, itu insyaallah taala sudah waktu. Nah, mudah-mudahan saya sampaikan sampai dua dan berdoa Allah wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Baru tak Belum, bisa. Jangan